telah kita jelaskan sebelumnya tentang bahaya kesyirikan. Di mana kesyirikan bisa menghapuskan amalan-amalan yang kita lakukan. Dan juga kalau seandainya dia mati dalam keadaan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan masih banyak di antara bahaya-bahaya kesyirikan. Nah, Kita masuk kepada kaidah yang pertama. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Al-qa'idatul ula kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم مكرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر Kaidah yang pertama. Engkau ketahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, yang mengatur, wa anna dzalika lam yudkhiluhum fil Islam. Dan sesungguhnya yang demikian itu sekedar pengakuan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saja atau yang mengatur saja tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 31 Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah Fakul afala tattakun. Katakan, wahai Muhammad, siapa yang memiliki kepada kalian, wahai kufar Quraisy? Siapa yang memiliki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Juga mengeluarkan kematian dari kehidupan. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayakuluna Allah. Maka mereka, orang-orang kufar Quraisy akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Allah lah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kehidupan daripada kematian dan juga kematian daripada kehidupan. Juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Mereka meyakininya. Fakul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa? takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini jelas sekali bahwasanya orang-orang kufar Quraisy mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Dan juga mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka. Bahkan mereka pun yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka. Akan tetapi, keyakinan ini saja tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Bahkan mereka dinyatakan sebagai kufar Quraisy. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Nah, sehingga ada pertanyaan, perkara apakah yang bisa memasukkan seorang ke dalam Islam? Nah, kalau pengakuan Allah yang menciptakan saja, Allah yang mengatur saja, dan Allah yang berisi kepada kita saja, pengakuan ini saja tidak memasukkan ke dalam Islam. Lalu apakah yang memasukkan seorang ke dalam Islam? Nah, maka dalam hal ini tentunya kita melihat apa inti dakwah yang dibawa oleh para ambiyah yang dibawa oleh para rasul. Apa inti dakwah mereka? Nah, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin" Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat Rasul anibudullaha wajtanibu taghut di mana Rasul tersebut menyeru kepada umatnya Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut-tagut. Sehingga dengan dalil ini menunjukkan yang memasukkan seorang ke dalam Islam tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi tagut-tagut. Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memasukkan seorang ke dalam Islam. Adapun sekedar pengakuan Allah yang menciptakan saja. Kemudian dia melakukan kesyirikan. Seperti hanya orang-orang kufar Quraisy. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Akan tapi mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Mana dan lain sebagainya di antara berhala-berhala yang mereka punyai. Nah, sehingga yang bisa memasukkan seorang ke dalam Islam tatkala Tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka penetapan kepada tauhid rububiyah saja tidak memasukkan seorang ke dalam al-Islam. Kalau seandainya dia mengingkari tauhid al-uluhiyah, maka kata ulama, ada ta'alluq, ada keterkaitan antara tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Sebelumnya kita jelaskan tentang makna tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah maknanya ifradullah bi'af'alih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di madam hal ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah satu-satunya yang mengatur alam raya ini dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di alam raya ini. Ini tauhid ar-rububiyah. Nah, dan tauhid ini diyakini oleh orang-orang kufar Quraisy. Bahkan kebanyakan manusia meyakini hal ini, kecuali sedikit sekali di antara mereka yang menolaknya. Dan juga menolaknya dikarenakan kesombongan, adapun hatinya meyakininya. Seperti hanya Fir'aun dia menolak adanya Rob. Mengatakan, Ana rabbukumul Allah, Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Akan tapi dalam hatinya meyakini. Adapun dia menentangnya, menolaknya dengan ucapannya dikarenakan kesombongan. Sehingga keyakinan kepada tauhid ar-rububiyah hampir semua manusia meyakininya kecuali sedikit sekali di antara manusia yang tidak meyakini tauhid rububiyah ini. Nah, dan tauhid rububiyah ini tidak memasukkan seorang ke dalam Islam. Sehingga bagi yang bertauhid rububiyah mengharuskan, mewajibkan baginya bertauhid al-uluhiyah. Di mana tauhid al-uluhiyah? Maknanya ifradullah bil ibadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid al-uluhiyah. Nah, sehingga mesti bagi orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini Allah yang menciptakan alam raya ini, maka wajib baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau seandainya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, kemudian dia tidak beribadah kepada Allah saja. Dia beribadah kepada Allah juga, beribadah kepada selain Allah, maka belum dinyatakan sebagai seorang muslim. Apa dalilnya? Dalilnya orang-orang kufar Quraisy sebagaimana ayat tadi surah Yunus mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan yang mati. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kehidupan daripada kematian, dari kematian daripada kehidupan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Mereka meyakini ya. Akan tapi Rasulullah SAW memerangi mereka. Kenapa diperangi? Dikarenakan pengakuan tauhid rububiyah saja tidak memasukkan ke dalam al islah Nah, sehingga jelas batil sekali. Salah sekali yang memaknai la ilaha illallah dengan perkataannya, La khaliqa illallah. Ada di antara mereka yang mengatakan makna la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan selain Allah. Nah, ini makna yang salah. Dikarenakan kalau seandainya makna semacam ini, niscaya orang-orang kufar Quraisy mereka akan mengatakan la ilaha illallah Dikarenakan mereka pun meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Akan tapi kenapa? Orang kufar Quraisy mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Dikarenakan makna daripada la ilaha illallah la ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensinya ketika mengatakan la ilaha illallah harus beribadah hanya kepada Allah saja. Meninggalkan Lata, Uzza, Mana, dan lain sebagainya. Dan mereka berat untuk meninggalkannya. Sehingga tidak mau mengatakan La ilaha illallah. Abu Lahab. Tidak mau mengatakan La ilaha illallah. dikatakan tahu maknanya. Nah, maknanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya maknanya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mengatakannya. Dikarenakan mereka meyakini Allah yang menciptakannya. Nah, sehingga jelas sekali. Makna la ilaha illallah bukanlah maknanya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi maknanya la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka orang-orang Quraisy untuk mengatakan la ilaha illallah mereka mengatakan al alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab apakah dia Muhammad ini katanya ini menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah. Ini adalah perkara yang aneh kata mereka. Dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bahkan dikatakan sahir, majnun. Rasulullah sebutkan tukang sihir. Disebutkan orang gila. Disebutkan penyair. Takabur dakwah. La ilaha illallah. Nah, akan tapi yang disayangkan sekarang, kebanyakan kaum muslimin mereka mudah mengucapkan la ilaha illallah akan tapi tidak mengetahui maknanya. Nah, sehingga kebodohannya terhadap makna la ilaha illallah mereka pun tidak melakukan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan la ilaha illallah. Kita lihat. Banyak di antara kaum muslimin. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi masih juga banyak di antara mereka yang pergi ke dukun-dukun. Nah, ingin mengetahui ilmu goib. Masih banyak di antara mereka yang meminta-minta kepada para wali yang telah meninggal dunia meminta-minta ke kuburan, meminta-minta kepada tempat yang dikeramatkan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui, tidak memahami makna daripada la ilaha illallah. Bodoh terhadap makna la ilaha illallah. Nah, pada konsekuensinya, tatkala seorang mengatakan la ilaha illallah, mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala menjauhi tawut-tawut, menjauhi kesedikan-kesedikan, tidak pergi ke dukun-dukun, tidak pergi ke kuburan untuk meminta-minta kepada penghuni kubur, tidak mengagungkan tempat-tempat keramat, dan sebagainya. Ini konsekuensi seorang mengatakan la ilaha illallah. Nah, dikarenakan kalau seandainya seorang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka kesyirikan tersebut akan menghapus ketauhidannya. Bahkan bisa mengeluarkan daripada Islam. Apalagi kalau kesyirikannya kesyirikan yang besar. Meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Termasuk kesyirikan yang besar. Nah, dikarenakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyelewengkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumi sebagai kesyirikan dan orangnya adalah musyrik. Dan kesyirikan bisa menghapus amalan-amalan yang telah dia lakukan. Allah mengatakan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan hapuslah amalan-amalan yang mereka lakukan. Nah, sehingga ini kaidah yang pertama. Sekali lagi. Intinya, penetapan, keyakinan kepada tauhid rububiyah saja tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Lebih jelasnya, keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Hanya keinginan ini saja. Belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Nah, sampai dia mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Dikarenakan orang-orang kufar Quraisy mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di raya ini. Mereka pun meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Mereka meyakini. Akan tapi keyakinan ini saja mereka tetap dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Apa alasannya? Dikarenakan mereka tidak memurnikan, tidak mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah saja. Nah, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sikap-sikap orang kufar ketika itu. Ketika mereka berada di kapal perahu. Nah, dalam keadaan genting, dalam keadaan ombak yang menerpanya, mereka berdoa ikhlas kepada Allah saja. Minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya kepada Allah. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Jadi ibadahnya mereka orang kufar Quraisy di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai dipahami bahwasanya kesyirikan hanya dalam masa rububiyah saja. Nah, kesyirikan hanya dalam masa rububiyah saja. Dapat ya, Jangan sampai dipahami kesyirikan itu hanya sebatas kalau seandainya dia meyakini ada pencipta selain Allah. Ini syirik. Nah, ini kesyirikan. Akan tapi masih banyak kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Bernadar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ada di antara sebagian kaum muslimin yang mereka memahami kalau seandainya kita bernadar kepada para wali, bernada gitu, kepada para malaikat. Ini bukan syirik katanya. Syirik itu kalau seandainya kau yakin ada pencipta selain Allah. Kalau kau yakin ada pengatur selain Allah. Dan ada yang beri selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Itu kesyirikan. Kalau kamu menyembah patung. ini syirik. Adapun kalau saya kita meminta-minta kepada penghuni kubur, kepada para wali, ini bukan kesyirikan. Nah, ini pemahaman yang dangkal tentang masalah kesedikan Dikarenakan kesedikan itu bukan hanya dalam masalah rububiyah saja. kesedikan ada dalam masalah rububiyah, ada dalam masalah uluhiyah, ada juga dalam masalah asma wa sifat. dalam masalah rububiyah, dia meyakini ada pencipta selain Allah. Ini kesedikan iya. Termasuk kesedikan Tapi jangan lupa, ada juga kesedikan dalam masalah uluhiyah. Peribadahan yang diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini juga kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk kesyirikan. Dan juga kesyirikan bukan hanya nyembah patung saja. Bukan. Akan tetapi tadi dia datang kepada penghuni kubur meminta-minta, beristighosa. Nah, banyak sekali dilakukan. Datang ke yang dianggap wali sudah meninggal. Kemudian minta, ya wali, ya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Belilah saya anak. Ini apakah ini kesirikan? Bukan. Ini kesirikan, Jangan sampai pemahaman yang dangkal tetapi kesirikan. Nah, dan juga tauhid Bukan hanya tauhid rububiyah saja. Akan tapi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat. Nah, jangan sampai dia hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang mengaturnya, memberi rezeki kepadanya. Kemudian dia tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak. Nah, nah, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, itu masuk tauhid. Tauhid al-rububiyah. Bahkan kewajiban seorang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, maka dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Di dalam ayat ini Allah katakan faqul afala tattaqun. Ketika mereka orang kufar Quraisy menetapkan tauhid rububiyah, Allah yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang menghidupkan, dan mematikan. Itu tauhid rububiyah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian beribadah kepada Allah saja? Nah, ini menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah ini kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Orang yang bertauhid rububiyah mesti wajib bertauhid al-uluhiyah. Dan orang yang bertauhid uluhiyah berarti dia telah bertauhid rububiyah. Seseorang misalnya dia sholat hanya untuk Allah. Berdoa hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti di dalamnya sudah mencakup. Dia meyakini Allah yang menciptakannya. Bagaimana mungkin dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau seandainya tidak meyakini Allah yang menciptakannya. Nah, ini kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Seseorang bertauhid rububiyah berarti dia harus bertauhid al-uluhiyah. Nah, dan orang yang bertauhid uluhiyah berarti telah mencakup di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Teh. Sehingga dengan ini membantah aliran kepercayaan. Ada kan aliran kepercayaan? Nah, yang dia yakin adanya Allah. Nah, yang menciptakan dan sebagainya, akan tapi ibadahnya dia tujukan kepada malaikat dan sebagainya. Nah, ataupun kepada wali-wali, maka tetap mereka masih dalam keadaan kafir. Belum memasukkannya ke dalam Islam. Sehingga Rasulullah SAW pun memerangi orang-orang kufar Quraisy dalam keadaan mereka meyakini Allah yang menciptakannya. Allah yang mengaturnya. Allah yang beri Nah, apa sebabnya? Dikatakan mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Tuh. Ini kaidah yang pertama. Ya harus kita pahami. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kaidah yang berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab.